ya Rabbana karena tidak songkan sangu jeng piring riuk riuk boboko joget tenu baroga imah lalu catan kalaluan ayah non ayah ayah kang haji lini lini aduh kamari kompak sarere ayah gempa nih kuring milu luncat dasian imah namru panitia pejalanan kabe eh wajeng budak ora tato ngejublak loba lo lo ilu lo lo lo ilu lo cekuring eling eh, non jang lini kang gempa gempa jadi kudu dikir dikir oh Allah Allah jadi mama tahan air <laughs> beres gempa deradat isya Allah Akbar Allah Akbar kabeh kamar salat isya Etanu ditato eueuh salat He, berarti ayah kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieuna bener karak sieun ku gempa na tapi teu sieun kanu nyieun gempa sah Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta malaikat supaya eling terus geus ya, gempa geus terus lah ini diberi goyang meta gempa. Lo lo lo preman oke Ya Allah ya Rabbana. Nu Allah, leres tak Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur. Insinyur di gunung. meletus, meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna derwek monyet di leuweung. Nu tsunami Allah. Can KDGP jasukan profesor di tengah laut ngomong cai laut aja tsunami tsunami tsunami. <laughs> Pae profesor dileg-leg teri. Nu Gusti. Kan eta kajadian teh ada nu ngondang ujung ujug Contoh logika budak leutik ciri yang harus ke bapak na cek bapak na kulon yang cerik dicabok pak kusaha kusi aa na lanceng mana mereka nyabok non sabab na apa sih aku yang gerak-gerak belah batu wajar nunyian cabokan lancet na tapi nungondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu dosa tersyukur kufur maksiat baik Allah Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, KBK bagi Satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai. Kuring doraka ke malah ngarugikeun batur iyo, cek saha teu ngarugikeun batur. Datang ka bencana kabagean rugi. Tuh tsunami di Banten nu Arab jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener deh? can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat liwat liwat imah kiai ge cakep untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus bawah tsunami ti untung kolor pagi coba lamun jeung kolor nama rosot ka bawah <laughs> kemana itu hibur namanya?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 أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم والله أعلم بمراده Selamat jalan ngaji teh jagaan teh langsung mau ke Sumedang selamat di perjalanan mudah-mudahan balik ngeborong tahu doakan doakan <laughs> sing panjang Yuswana sing disehatkan tohir batinna amin ya Allah ya Amin. Terus atuh buka dia ke air. Ampun ayo. mah ngomong sorangan tadi dulu Ini ini ini ini Marius Marius Kita ngomong di dia Bobo hei eh, eh. hei Itu nilai isi itu itu itu Ya ya kali ya kali ya Look at me, look at me yang menang apal gendio Pengatur waktu penata acara Nugu Simkur yang dikehormat Wabilusu segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram lusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan Kersana Abil khusus Kang Kiai pimpinan pondok pesantren Nurul Iman berikut para alim ulama para kiai guru-guru simkuring nusa minafahatir di haflah mubarakah luka lintang simkuring kuring pihormat. mudah-mudahan marantana masih dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala Oke, okay, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Di jajaran tingkat Tripika Kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarakah mudah-mudahan doakeun sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Ya. Kemana? Balik. eh calon-calon ulama Allah. Amin. Sing dikabul. Dijabah, makanya lamun menceramah di hadiranku para santri asar gergate ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya alhamdulillah sing baranjang umurna sing istiqomah di pasantren Ken anjen aina perih, anjen aina diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takdir sallu ala Nabi Muhammad. Kenbai ayana dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pasantren, lamun orang istiqomah ayana di pasantren, dina hiji waktu, kurang lu bakal dibutuhkan di Indonesia. Rasakan ke santri saksian, tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohan anak mulai sadar tina kabodohan ibadah anak mulai malaliki jalma bodoh hayang salat teh nyaho ilmuna hayang wudu teh nyaho ilmuna hayang maca Quran teh ilmu datang ka ulama sepuh geus daraya kiai kiai sepuh geus daraya rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna ngke bakal jadi ulama subhanul yaum rijalul ghad lamun ieu kalimat dihartikeun santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang takbir Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik eh, siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan tetan awak kurang sholawatan heula. Gaya nangis nunggus ararapal wes ararea. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa محمد ومولانا محمد اللهم udang udang udang Sayyidina wa maulana Muhammadin Ada ma bi isalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami Syakir nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji Allahumma salli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله دائمة بدوام mulkillahi syair nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeng alim ulama rejengan jeng alim ulama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله دائمة بدوام ملك الله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya syair ka hiji kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ieu teh. Kan encan gitu kerak dua we lah maka orang sami-sami manjatkan biji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salat wa salam mugia tetap salam lawas na dilungsurkan ke orang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada duriyah-duriyahna keluargina para sahabatna para tabi'in atba'un tabi'in kepada ulama-ulama salihin katun kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzman kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam Happy New Year to Hijrah menang apalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud dia diemprakan cici. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kekurangan, kesalahan kehilapan dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampur aku Allah amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban Ayo momen seperti kia kudu terus ditingkatkan kebiar Islam, syiar Islam terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Pula eleh ke bulan batur, tahun batur, eh tahun batur dirame-rame, Desember ke Januari ini ini nini tiberang nih menimari lita rompet yang cemelak nanti korona dah bener itu serius dan baru masehi bener tuh kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru menirombongan rombongan aja kemana Monas ji Monas ayo non di Monas i tahun baru ji mending ngabring panggung nage gede miliaran harga nage diayakan Encan ditambah ku ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing mata ramiluan, sok bengek atuh haseupna peserta nate ini ini ini cing atuh eh, rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak singkaralik teu gitu tah memodal gara meni indah meureunan ente polusi ente. Masya Allah obor Awi batur dituaran tangkal gedang dituaran dijian obor ini <laughs> pawe taruh muharap nini nini aki-aki balik pawe sehingga loler bala rengek mabok hasil obor ya Allah ya Rabbana cing atau tahun harap marada gaul lah neon we mun kabeli tiang listrik gotongan pusing iya, eh meni mau modal yang Islam mah ya tahun baru batur tarompet nih. opat saya dibeli benar petasan dibeli ngabri lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung agar-agaran tiluhor keneh di Monas cing cing cing cing jing jing jing Di Monas, jing jing ho, pada yang jing TV. Nah, nah, nah, itu. Teboga ongkos. Hajar kuancol, panggung gede, tahun baru Masehi. ngebor lebih hebat deh, baik. Giliran di lebur aing muharaman, ibu-ibu, ibu-ibu TK, TK, taman kada kadaluarsa jarak kaki timpling takung bungtak bungtak bungtak bung leheng kene di lagu teh jauh tiadana ting hama wiyo mismis muharaman nini nini we eh baru dakna di mana jalan lalu lecer so tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu nama maghrib adan di Istiqlal bari rada deket ke Monas geus teu didenge eta adan Allahu akbar Allahu akbar Monas cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing Adan Maghrib di Istiqlal, di nurut Takwa, Nurul Huda, nu di lingkungan Monas, Ancol. Anu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerzikir kamu Ancol. baru. Geus teu hargaan eta jelema ibadah. Benar tak? Menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepuguh dedengnya oeng tengah peting punya bibir aing maloba <laughs> ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peting itu mundur 10 detik 10 9 delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oh, eh, eh, eh, dan tengah peti. Kakinya di atas, sing jerungko tol jalan. Araredan. Nu oh, mabok, nu maksiat, nu judi, araraya, kadorakan, kumpul didinya. Benar? eh isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor nah orang Bogor dituding coba lah orang Bogor kabeh ngarang omong sorry aing tengirim cai eh, musibah turun-turun di Indonesia darah datang bencana di mana gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana, benar? Ulah nyalakan sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkan ku Allah, ku sabab urang, perilaku urang anu ngondang. Nah. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, menamplokan cair laut di tengah laut ke darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngarana sing kocea kamari di bere gempa geuning memeh isya pusat gempa di Banten ngagoyang ngasarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang segaranten karek nepi ka imah panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mak itu aing mancan uh, eh, inget atuh udah jadi kabahas ku Japa ya, jauh hai. Ya gitu main tadi ke Padang lah. Kan jauh dan tiket mahal. Sumatera, Padang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkan sangu jeng piring. Riuk, riuk, boboko, joget. Lalu baroga imah lalu catan kalah luar. Ayo non, ayo non, ayo non, kang haji lini, lini kan kamari kompak sarere aya gempa nih kuring milu luncat dasir imah namru panitia perjalanan kabeh wajeng budak ora tato ngejublak loba lo lo ilu lo lo ilu cekuring eling eh, ayo non jang lini kang haji gempa gempa jadi kudu dikir dikir lo lo ilu jadi mamatahan aing <laughs> beres gempa dari adat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasin salat Isya eta nu ditato eueuh salat Uh, berarti ayah kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu bener kalaksian ku gempa nah tapi tesian kanu nyian gempa Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus ya gempa keur terus lah geuning dibere goyang mah eta gempa lo lo preman oge okay. Ya Allah ya Rabbana. Nuhieun Allah, leres tak? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur. Insinyur di gunung. Meletus, meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna derwek monyet di leuweung. Nuhieun tsunami Allah. Can kadenge beja sugan profesor di tengah laut Ngomong-ngomong cai laut ayo tsunami, tsunami, tsunami. Tae Profesor Leg-leg teri. Nunyian Gusti. Ngan eta eh, kajadian teh aya nu tujuh teu Contoh logika, budak leutik ceri, yang harus ke bapak nak cek bapak nak nah, non yang cerik dicabok pak kusaha kusi aa nah lancek mana mereka nyabok non sababna apa si aku yang gerak-gerak belah karena batu wajar nunyian cabokan lanceknya tapi dan cabokan kelakuan adina, nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu dosa tersyukur kubur, maksiat baik Allah Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, KB, kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai. Kuring doraka ke malah ngarugikan batur iya, cek saha teu batur. Datang bencana kabagean rugi. Tuh tsunami di Banten nomor Arab jalan dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararok jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener tuh can pernah ya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat liwat liwat imah kiai ge takem untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus kabawa tsunami ti untung kolor pagi coba lamun jeung kolor nama rosot ka bawah <laughs> Kamana itu hibur namanya? Cicing nini nini kos nung wes wes ya. Si urusan kiai cicing. Jangan memikirkan burung. Hmm. cicing santri at cicing leutik mes ya ya Allah ya Rabbana gening datang metegoran kabeh kabage makanya dilingan ku kiai dan urut cuma dilingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing <laughs> ameh aing teh capek <laughs> siapa eh mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayo nama sugan bener tuh nah we ngajak masing-masing ke kiai aya nu mau ke ke kiai nu disusul kok melawan canda itu bisa ngemandian mayat pan ribu eta ayo terus aku mayat kudu lelep lelep kakulah <laughs> leheng siapa anak nanu maot benghar kreatif cek anak nak guys hari awal nunggah mandian mah mayit bapak taikan karena mobil bawa ke mana steam <laughs> mayit di steam gila sekali sekalian oh, peti setim lah pakai kanembo meh garing kata mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa sorum, showroom <laughs> siap kredit mayit gitu ya <laughs> butuh ku kiai butuh tetap doakan ya para ulama para kiai para asatid sini para jangkan Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi ayah nu ngondang ieu musibah teh ayah ngan untung we ayah kena benteng ya benteng ya benteng ya benteng kena ya lamun eueuh santri hesok embrak ulah santri hoga lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sekaligus kamu ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lalu ditamplokin cair laut, langit kabeh Indonesia, langit hancur tapi gue nonton di sekaligus kan ku Allah ayo nunggu bentengan kene di Indonesia saha iya di antara santri lah mengesewe eh, santri teh ya kemana mana ya Indonesia tuh benteng orang tuh para ulama para ulama para ulama para santri masih kena jalan manu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jalan manu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh orang nuwiri dan timar di ka isya tika mencetan ramo nama maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara kori kori maraca Quran lamun geus aya nu kararitu duh kaya Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana ya pasirna kan uang poe disedotan angkatan batu na digalian terus terusan encan lumpur geus bararijil ulah pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beteungna taneuh geus bararijil kaluhur berarti kosong dihanap lama digebrakin ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga gitu sieun aya ini ini juga nu ngarti eh dibawa ngaji teh. Heeh, balik we ti dieu kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. <laughs> Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Sawa nu ngondang nase pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha. Eh Irama aja boga pernah di komentar gue mah haji Roma Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Bang Haji sehat? Alhamdulillah Bang Haji Indonesia banyak musibah Bang Haji Astagfirullahaladzim Sugan aing ge hmm? eh baheula sering kuring nonton kerletik masuk lala jo layar tancap baheula sok aya eh film teh jauh teh beri prima si dono <laughs> jeung Roma Irama teh jauh teh eta eh, layar tancap teh kuring kerletik sok lalajo, jo oh, Roma Irama satria bergitar <laughs> naik kuda oma heeh mau gitar tungkak tungkak oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nonton depan jeng jeng jeng jeng ketemu si koma eta komarek bijil gitu jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng bijil kuda terutak terutak terutak terutak oma naik kuda hmm. hmm. sarana eta aing astagfirullahaladzim ah bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah peting aja di majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara non eta suara kang aja asep mubarok niru suara kuda mending ngeunah ngajawab nate ayo di dia suara non eta kuda Kakak rakaya jamaah wani nyebut kuda kah cirian si baduyut lain awas atau tengen yang disebut kuda ho <laughs> oh malu patah kuda ketembak kena sukuna ketihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah Assalamualaikum. Om oh, mama jeng penjahat ya Assalamualaikum wae. Borgahna oma teh eta. Kerlumpat aya awewe nyebrang. Kau kayak itu Rika? Mumun. Oh, Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. <laughs> Haji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kuno lupa musibah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho Kak Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lebah pemimpin salahkah benar di zaman sekarang kata ciri oma itu. lebar oma nyanyi tungtuna muriang agak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan Mengharapkan muludan dan rajaban tara maca Quran berjamaah ogengan kurduaan namun gue nyinyam duit <laughs> lah jadi gadinya dia, eta lagi satu kang atau atawa karentenir nginjemna sajuta ngembalikan dua juta tajarkeun mah ngomong nanulungan, padahal mah nyiksa riba haram bang emok eta eh, nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti diadanan ya, noyot bae buku gue pun TV. Terus pamajikan kasih toel kan, adan maghrib, karena adan tenang be Ayo aing mah deket ya tinggal ngajol, tapi tengah ngajol ngajol saya Kerame Persib, nah ya, leh wae. Ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing kadong jeung wasit-wasit akbar pusing ya dar komat kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling getiluan atuh jeung manehna jadi opat meureuna kang itu geus amin di masjid kakek amin ka hiji rajin ngitung amin saya Kang itu geus bubar di masjid. Lah tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. <laughs> Sok tahu alasan umur narek nepi ka poe hareup. Kumaha mun ngomong kitu Ajroil datang. Benar? Loba jelema poho ka Gusti eh ngangkatkan beas mah dua karung dipanggul ku tak tak na kuat kuatan ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasa teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib tilu isya obat subuh dua loba jelema geus teu karuakeun eta ngondang musibah Tong dia dienterakan, bisi bapak sia gitu cici. Kembali eh, ke iman, dicek-cek bapak mana. Cici ulah entrak polototannya mun mulai bapak mana di dia. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Ti ada na noyon ku mau subuh. Kadang kadang ayah bantak ye, maka ayah pesantren teh sok yang atna ya suarana ye ya, Allah. Seni gudaya. aya. Dina adan make seni panyeunah keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadi nanti hararu udang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ke masjid uh, oh si Edi Gus nyawa si Edi nu adan Barelik deh sarare deh oh si goblok ini ke masjid itu panasaran yang ngelenu adan ini penting mantak lamun di lemur ewe santri ewe pasantren maaf asap parim si arna ibadah tapulin di kampung ayah pesantren ayah santri hirup si ibadah leres sok lama dewa santri di lembur ngandalkan sepuh baik tiap subuh pan karunya sangat dengerin festival aki-aki tiap Januari nu hudangkan lemur belah itu astagfirullah molor mungkin mebes asa digerian bujur tetangga lemur belah di itu CS nadei aki-aki eling eling ummah ah nu areling aki-aki frustasi deueuh nu datang tunggu main lagi sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main lagi tuh sholat subuh deueuh batur lemur belah itu aki-aki day wae maka kabar wargi gitu, di paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara ruga gugah gugah gugah gugah sakedap di subuh subuh subuh subuh maka gerak kacarai gerak kacarai hari gusti carai marek sarare dege bae <laughs> aki-aki napikun atau batur ke sarare udang titasarenya sarare tutur mas subuh di masjid opatan opatan subuh kaki-kaki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap siap jadi pengganti imam khotib kudu penerus kuring matahari wang palurah heren malo Bagantina camat heren loba gantina bupati heren loba Bagantina presiden heren loba gantina artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib, hese, jangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon luaran nuarana pasantren, ayah nangis mulai kurang peminat peminat Benar? Kadang-kadang indung bapak nanti bangga anak yang ke pasantren. Jak naon sia pasantren. Di pasantren masih mau buka ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya kolot ngomong gitu istighfar teh sia buru-buru Sadar sia sarwa jengal lerek karena ilmu pasantren ilmu agama bener maaf nah, saya sebu baro bisa kikian di pasantren bae di pasantren don ngaliwat tunggul aja dahar batur boga iman nyeun yang menang rajaban geus di mana deui kukumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kebayar ku muharam ge ya, ayeuna iya, eh lamun ngarti panitia cicing cicing cicing cicing cicing mata ke santri dengek bening kene jadi kiai siap sabab kiai tewauh jeng moneter sabab moneter siunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang buka beas timimiti melak pare ngurus sawah nepi kapanen jadi beas sabara bulan Pak petani teh tilu bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cukuru tilu bulan dua jam jadi beas eh ai kuring dia pelik ceramah ti panitia sok beas na mobil teh biasana eh biasana dua jam jadi beas hmm, teu kudu tilu bulan biasana ya di dia tuh biasa mah biasa keun <laughs> hayang boga jauh asak di bumi timlak nepi ka panen sabara bulan pak setahun kalah jauh asak mending jadi kiai dua jam jauh asak yes dua jam ceramah <laughs> balik kardus dibuka di imah asak jauh <laughs> biasana itu itu biasa banyak Biasa tuh. <laughs> kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya eh arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberaka ketingan budak sebar alik budak lalutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenan balik tihulah mau berkat bari solawatan amprok jengkuring di gang kalak datang kuring Sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal gening saeutik meureunaan di leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir atau budak kadek kadek macam naon siap ya sholawat pak haji nu bener sholawat tadi bener oh si nah. ya tengena berkat seetik di leg-leg ustad maksudnya naon nah ustad mah sok pangloba nawai beda gawe nah sok yang akur itu <clears throat> biasa sok beda <laughs> Mudah-mudahan ya lupa pengganti imam di dia, ulama, khatib. Amin. Ya Allah ya Rabbah belajar kiroatna azan muadzin enak, lain ulah ku aki-aki. Leres deh, Ulah ku aki-aki lain-lain. Karunya kesebut lamun subuh uwe santri di lemur etang ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong tepal arugu sehingga nu nyeri huntu. Halo. Gara-gara tinggal gugusi teriwe we. Asyallah jannatu khairun minan nanna naon batu minan naom minan nanah naon saudara pengaruh talemong tak itu santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur aban santri menangalati Allahu Allah Allah pelajari Aidin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi Ngeunah dari ngaliwat Aidin ukil Allahu akbar Allah lengka. Ada nu kieu. Allahu akbar Allah. Oh akbar. Kepada ieu wetan. Pemajikan <laughs> nama lotota berarti besok adan subuh itu salah kina itu kayaknya iya, pengganti-pengganti naya ya Insyaallah Allah amin sejarah di ustaz jarah di ustaz aja neng ya istiqomah mas antren amin saat dicena ngundang musibah loba pemimpin sarak saraka memeh naik nu pakai politik nempo kanula leutik engis di luhur nu dipake politik nipu kanula leutik ya ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pang suburna, negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabi tahun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda teluh tahun 350 tahun Jepang teluh tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian ayah ya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas pengelobakna di Indonesia. Bahkan kemarin dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can ya ya gunung-gunung nah, nulis di gua bongkaran mah Pongkor tah Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong weh hanapna gunung teh. Di cokotan emas nah. Sekali na menang genep 60 kilo emas. Bahkan luncak tina kiloan atau Mas Barjo ke dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo kita perlu kilo dah tuh Mas Barjo bengharna Indonesia tuh itu berkah <laughs> Terus si ya, Mas gotong gerak Alhamdulillah Alhamdulillah tapi aneh nusang Sarah mungkin belatak nu miskin loba benar loba pemimpin Sarah? saat ini ngondang musibah di Indonesia eh loba jelma geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah Silakan Anda gak senang muharaman pun tentang kamari anyar-anyar di Cikampek. Ayo lah nyeletuk ieu. Iya. Kang Haji mana muharaman? Oh, waktu itu nak Kang Haji muharaman. tercetus nak tahun Islam depan merenan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Berarti Rasulullah kita swapat Abu Bakar Siddiq kita ayah kuno Kunaon nama kita digebiar-gebiar ayat tahun Islam Hijriah. Astagfirullah. ya Aisyah ngaku Islam KTP Islam mari otak Yahudi siapa ya iya kan? salah tema ngagung-ngagung syiar agama orang iwati orang ya umat Islam atuh leres teh nanaonan kaji maksudnya naon eta kaji ngabri jeung boros santri ka muharaman gebiar hijriah eueuh teu dituna kaji pan kuing teu enak dikitu geus disampurkan, ente ngomongna dia yang muharaman eueuh teu dituna kaji ari ente irah itu, ditu pan ngahulang dikitu tuh maksudnya naon Kang Haji ari ente maksudnya naon nya Kang Haji gebiar-gebiar mau harapan kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu pangijeng sa sia di ditu iraha sia reka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi gitu bongan sia gitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah gitu tak gitu <laughs> aing terus sebelum gitu makanya orang dia ulah iya. iya mana gitu Silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang ah. perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya tenan naon sih ujang ke kemana tuh abdi mah pada di bumi ah, pada tadarus ngaos Quran saya ujang ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh kang nuhun abdi didoakan atau akan nu pada muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan kang amin jangan doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan perbedaan geus meujeuh na Islam teh mengedepankan ukhuwah Eh loba mah loba Indonesia teh Islam loba. na di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba. Kadang-kadang gerak beda kaos yang itu tatanya. Beda bendera misalnya begeng ustad yang ustad. Aya itu dia dia. Cekek. Oh. mah orang nu jadi umat nanuturkan di luhur na para ribut wae para siawai menu tepuk tangan mah Yahudi mah tepuk tangan makanya Islam Indonesia maratus pang loba loba na Indonesia jumlah di Indonesia lamun diayak perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun so, ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agama na Islam eta dihina eta preman hudang panghelana bener tuh sok tukang mabok bahasa lamun agama na dihina Islam dihina tukang mabok teh hudang eh, lah ya belum lah lain milu demo mau alingis eh, bongkar aing bongkar lah aing cara ibadah aing doraka tapi agama yang dihina dari do aing lah jihad Allah akbar dari maboknya ho jihad ke entak siunan Yahudi dunia dengan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkan di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam sebab lamun geus pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan sebab munculna kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai menghargai perbedaan leres leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian ya. leres leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal eh si hese tercerak can boga masjid mereka rela di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja lemparkan saja he nyair mengati apaan saya dilempar satu nuhun anu para tengah lempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid eueuh ka masjid masjid resep nyieun tapi mung Nah, ibaheula urang keur zaman leutik masjid musola tajuk reot tina bilik. Zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor cempor lentera tina bilik dinding naoge, lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awi dibelahan tapi semangat ibadah na masya Allah urang kerletik ti asar kene geus ini ke masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain kudunan kaki kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu naheula si eta eh, samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main gala gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye Hmm, baheula mah eueuh deui kaulinan nu itu tradisional. Main galah, bener teh? Keur kurang urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pujian ger kakulah wararudu naik kamu sholat mik ayah sepeker ayah toa nah digantungan takal jamu ges gepeng listriknya di mana aki setrum aki aki dan dacan listrik aki mik lain nukil lain speaker salon nubulit dibungkus kulawon dibengket ku karet melibase berbagai macam dejigong kumpul <laughs> rame memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareo tina panggung oge nya bunya lemur belah di tu memeh maghrib wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi temalan eh, lemur belah di tu rabbana ya rabbana haneuten memeh maghrib Nah, ayo tadi lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola padeh-adeh pamahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji di setera eta eh, kumarabawa Salat, kamasir, maghrib, maghrib, ya, sore. Bapak nanti ini ini Mulai leungit wibawa bapak. Anak mulai ngalawan. lawan, cek nak, Bapak kita ka masjid. Oh nyak. <laughs> Namanya sadar. Nyai nyos. Terek ma. Tapi indung nang nitah ngaji lainnya nyakal Quran ya keremot. Kege cecengiran sorangan. Beda jeng baheula, bapak. ya kedap di maghrib samping mana? kamar Pak canah dia ya. Tapi anak iya Pak baju nanu rapi iya Pak baju kokona ayo wudhu di dia bapak yang ningali kemana sih Pak Urang ke masjid maghrib lamin kene Pak ti ayeuna Urang berangkat jeng bapak bapak geus siap pakai something ieu eta tuturus ngarana alus bapak lain ini hungkul tapi pinter nyontohan. yuk jeng bapak Urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pre mah dipakiai na dipakiai pre di imah tepre Mungkin mana? Di kamar Quran, eh, di kamar. Ayo berjamaah jeung maghrib di tengah imah dah sajadahna, geura wudhu engal-engal, eh, Quran ke? Non sih mah? Ulang ngawas tos maghrib, itu-itu ngapalkeun. Nyai bisi hilap tajwid jeung nah Di Bandungan kemah. Ulang ngaji tapi ke Isya. dari sholat Isya, heuh nyai nyetel TV, ek nonton sinetron. Heuh bae, urang ibadah lah jeng mah nah saya ibu kaputra putra kitu. Eh. Ibu kitu tuh? Eta masalah mah. Kabudak manita ngaji tindung nama nonton TV Bapak nanya gitu deh, karena berjamaah tebeki bener Pak Mundi samper alasan nyeri sampean Tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan Komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang Masjidmu sholat cang, tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung ya tihang hiji maka wayah lamun di anu nyen masjid bayaan panitia na eh namanya nyen masjid kudu baloba-loba nyen tihang di jero hmm. ame katinggalina rempegue. Eh. ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak da budak makos kacang pak ai kacang kumaha tutur tuturus apal tuturus pagar awi ditanjem tanjemkan di kebun kacang jangan ngaluruskan kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturus tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nuboga tuturus kebun kacang indungnya berarti kabagai tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngore dan kebun kacang <laughs> ulah bara sok loba orai genep bulan sakali sunat koret dan bisa sok baik guys Ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis pakai samping nyai ngawas indung nangisnya ke Al-Quran kudu nakit itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang pak bu saudara amin Ya Allah ya Rabbal. Berarti gebiar muharam kita di ayat ini tuh nak gebiar nama, perayaan kia nama. Dina kaji tapi mahmudah ya, mah. Nah mahmudah teh Syekh Imam Syafi'i kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji eh muharaman mulu dan Rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina eh, mah ngagungkeun jeng Nabi Muhammad jujur jauh biar Muharram jauh tina tahun Hijriah tahun Hijriah diambil dari hijrah hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad Panitia usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana. Nyian persahabatan yang luar negeri. Orang luar negeri yang kemikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab eh, ngabalesan surat-suratnya. Nah, nah sahabatnya izin Umar bin Khattab canboga identitas tahun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, ayo make tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung, hayang nyieun balasan surat ngancan boga ciri tahun usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atau orang di kedah gaduh tahun Islam Umar bin Khattab kau lagi mikirkan atau orang di mana ngitungna tahun orang kempelkan sahabat sadana orang musyawarah dan nah, naon ge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat nabi dikumpulkan dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang tahun orang tidak Isra Mi'raj nabi dimusyawarahkeun temu fakat. Akhirnya Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu ribeuh ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW Umar Naros nama tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikir Islam hakikat Allah nunggu berangkatkan nungutus Rasul kudu pindah di Mekah ke Madinah tapi sababiahna eta sana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung orang hikmah tina hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang walpoho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun hijriah supaya ingat karena jasa jasa perjuangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya kan jasa Nabi, orang bau karena Islam teh. Lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam mau nyampe ke orang, leres. Mualnya wudu wudu acan, mualnya halal haram mual, mual apal ke Allah ke Rasul iman mual. Hakikat Allah nomor hidayah taufik ke orang serena, tapi sababiah ayah jasa perjuangan hijrah kanjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing bisa penyiin jasa kabatul eh barisa tahun sekali ge gebiar ke dia hijrahna ulah pinter ngadaharan jasa batur wae leres leres makanya lengkap ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh samperin tabungan di kiamah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal tapi sakjan gitu ayawe anu meleset dan cenah hijrah nabi di Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal gara-gara sieun ku Abu Lahab maaf Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah justru ketika menghadapi musuh Allah Nabi Muhammad adalah asyidda wa'alal kufar tegas terhadap orang kafir bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan gak sedikit dahi bercucuran darah giginya rontok kena sabetan tombak musuh karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Ashidda wal kufar. Tapi dibalik itu, ruhama ubaidahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok aja di Madinah, tetanggana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntuk hiji-hiji darah ratang kakang jeng Nabi. Hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atau kita cara maka ditinggalkan Mekah, ditinggalkan menuju Madinah. Allah nih ngatur strategi, bikin ngembangkan saya perjuangan Islam. Sok sanajan gitu memang ayah kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal Abu Jahal tengumpulkan tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngarana Darun Nadwa toko kue sedara datang, si Abu Jahal kaulah ngondang anjin. rek minta pendapat kumacara nang ngerinan dakwa Muhammad ayo ngacung kaulah kumaha tangkap Muhammad ayo nanti kaimana, terus masukin ke penjara tong diberi dahar tong diberi minum engke gemel, kelaparan cek Abu Jahal bagus si usulan ketika rek diterima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nemilu rapat ngacung satu eh, satuju ngadadah kita aki-aki semangat Saya tak aki-aki iblis menyerupakan nyarupa aki-aki jika Abu Jahal aya naon bah make setuju. Pikir ku ya. Namun Muhammad ditangkap terus diasupin ke penjara, tong diberi dahat, tong diberi minum dengan harapan maut kelaparan di penjara. Kabeh nyararaho, eh, nu Muhammad geus biasa lapar, teranik aneh lapar sabab tukang puasa. jika Abu Jahal bener oh, oge ya kaki. Gagal berat dalam gitu. Saden usul, kau tangkap Muhammad kayak mana? Kalian kena tonggong kuda, antar ke engkeke mati disantap binatang buas yang ada di hutan sehingga Abu Jahal cocok ketika diterima eta eh, aki-aki ngacung deui teu eh, satujud ya aki-aki deui kurang dah pikir ya lama lamun hambat ada ditangkap kalian karena tonggong kuda diantarkan ke hutan dengan harapan guys ditinggalkan kurang di dahal satu hewan lehem lamun geus ditinggalkan kurang ayah sasatoan kadinya kumaha lamun ayah jelemah liwat ka didatangi jeng Muhammad ditulungan Muhammad salamat Muhammad bisa balik nyerang ke orang cek Abu Jahal cerdas doi aki-aki Enggak sabar boga pendapat tuh cerita aki-aki gas toke sense kumpulkan pemuda kores Mekah dari pedang hiji ewang serang ke kepung bunuh langsung mundaraekeun bah nah pasti daekeun naon nah iming-iming saya barakeun Sing sana bisa ngabunuh Muhammad peting bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil mual pasti dan sebabnya pemuda orang mual mikir sanrek dibunuh tapi nu dipikirkan hadiah 100 ekor unta. cek Abu Jahal cerdas aki-aki kaulah 10 kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10 menang 100 pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran penting ngabring ngepuh mumi ke Rasulullah dikepung di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah mengutus malaikat. Ya malaikat, eh Muhammad. Eh, malaikat kaulah, sabar Muhammad, keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayat Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna keluar di bumi pemuda kuras Mekah rekempung anjen, nges marawa pedang. Jibril kaulah jeng Ali, Ali ajak kantong, ulah tinggalkan besorangan di dia Seolah-olah Sayyidina Ali rek gini. Tak. Cek Rasul kau rek pamit lah, mangga. Rasul mayun ka dan Ali. Yani kamar kaula isian. badan naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna kana di dia. Ngan anjen mau diajakan. Siap anjen mayunan di dia sorangan? Kuma cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru Abi Hariwangku Gusti, lamun Gusti cilaka wengi ieu, saha nu rek neruskeun perjuangan Islam. Tong khawatirku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Ya hebat Nasiruddin Ali. La bata illa Ali wa la syaifa illa zulfikar. La, wa la illa zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang saya sehebat zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu mengawal guru kudu diharap gigir ditukang ngawal berkat ulah dicinjing ku guru santri ngajingjing ngawal kiai ceramah mapai galengan sawah di lemur santri hebat nah cingjing berkat dus opat biasanya atas opat ya tapi ya. biasa nih iya, aing salah baik ngomongnya hmm. preman diharap megat Hai. Kardus. Preman hayang kardus. Santri maju, kiai mundur, abdi nu hebat santri, gaganti Sayyidina Ali. Ngomong ke preman, coba-coba ente Noel guru saya. Maaf, nu balas saya nu Noel ente. Eh guru gelut, kurang sih Noel banget. Wah jadinya, nah. Ih sebel deh. <laughs> ya malah ini ngawal kiai ceramah dipegat ku preman pabur santri nanti hula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cek baturan atas si santri itu kiai tinggalin gendai lah diperkosa perkosa gaya kiai digulung lah galengan sawah begitu balik ke kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang kata santri goblok begitu ngarang ih amit amit Maka Rasulullah mewarang kali Ali kamar kaulah tempatan ku anjen sok anjen sare di tempat tidur kaulah Ia titip sorban kaulah ya. Rasul masihkan sorban warna hijau nak kasarin Ali pakai simut ku anjen sok anjen gerak ke kamar. Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeng Jibril. Saur Jibril siap Gusti keluar? Mangga Kan ulah waktu dibuka panto ya Rasulullah gunan gitu nyanak heula taneuh sakepulan pandangan. Rasul nyana tanah Di mana ya tatane Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan tapi tanah ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepala tangan Menurut satu riwayat kata Jibril Bacakan surah Yasin Maka Rasul membacakan surah Yasin Sampai kalimat La yubsirun beres dirinya dialungkan tanah keluar datang angin kena eta tanah ke pemuda kores Mekah belaluar ngadada kasirep sehingga loler bahkan anu jadi dipatung patung sahabat Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman dibuka panto Rasul kaget Jibril iya lo manu loler sa pemuda kores Mekah nu bade ngabunuh anjen kunaon dia ya, Jibril disirap karunya Jibril cager kendai Masya Allah karunya Rasulullah kajalaman dolim tewala kaya karunya kumulian akhlak Nabi mun si sepu barok mah gitu terus oleh nah <laughs> cokel irungna hiji-hiji kawalat ai eh, ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta no dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teu <laughs> kudu dititah puas bahkan anu anu wuduk segala rupa baca enak eh nggak wuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tatangga tidak gor enu gitu so Jibril mungkin ke darah ramang deh Gusti ayo cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur ayah gua sur lebat dua nana serang Abu Bakar Siddiq Allah diri nggak buktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba Allah ngutus burung merpati nyariin sayang di to gua sur sehingga mau ditinggali di luar mau percaya ayah jalan di lebet atau rek lewat mana dicagerkan dia ya, pemuda kelas mekah ditakdirkan ku Allah cara lager sing korejat ngagerebeg ke jero imah anu ngagoler kersare begitu disikap ke pedang sedin Ali nu reja dan pemuda kelas mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian itu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian di nehi tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda kelas mekah rek muda Rasul sian kabur jauh tein nyampe nakajabal sur cek Abu jalan masalah ya di gua iya ya nyumput nah cek pemuda kores kpk rek masuk jalan mana itu lawang nangis katutup kuramat lancang berita can ayah jalan maka dia can ayah Abu Bakar Siddiq nguping di lebat gusti pemuda kores Mekah ya di lawang gua kumaha seorang Rasulullah naik riwayat Abu Bakar Siddiq ya pancang bulan di luar sinar bulan kajero tembus sabab eh lobang dina dinding-dinding guha bisinararo tip di luar tutupan liang gua ku ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku beres Abu Bakar beres ada sadayana katutup sok calik deh. Abu Bakar Siddiq calik nyarane karena dinding gua di payunan dinding gua anu di payunan ku Abu Bakar Siddiq ayat cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai gecelok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget ayah naon Abu Bakar orai Gusti pahinten teh lobang nu luar cahaya bulan panon orai ia dampal sampean abdi Baru diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cerok diusapkan maka eta perah orai keluar sadayana damang dei perah orai ewe kuludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make cidu tidinya mimitina ya iyalah kesembarangan kiainya kiai gelas hmm. Hmm. Bah. ayat ini tuh nah. kan sok gitu ya, ayahnya. eh naon pun anak biaya sep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia tuh nyunkeun berkah doa anak sugane dijabah abdi anak cai dina aqua kari kari kari kari kari sangarana udin udin bin jai jai ilang wajah syadi udin bin jai Allah bismillah syifa hakka Allah jasa udin بالجهل يا شافي الأمر Atau kudu ancang-ancang panaing praktek. Jog Kyai inumken kabudak terus kompreskan Nuhun kiai sing diijabah putra Abdi engal sehat amin Kiai pada pamit Abdi mangga Ieu ala kadar baik kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tata diatur. <laughs> Eh saya mah balik Kiai Asuka kamar dibuka eta amplop 3500 Kiai langsung ngeledak pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustadz. euy eh. ya Allah ulah gitu euy eh. Cek pemuda mujahal di luar, gas berarti lain di dia, orang tinggal bae ya gua hasur. Begitu jalan ya pemuda, ternyata ayah suara cecak di sana Cek pemuda kuras Mekah, cecek, naon? Cacak. Di mana? Jero gua. Hubungan anak, lamun cacak di jero ruangan berarti ya penghuni ya. Latu esa eh, deui penghuni saha asup nanti mana itu ramat lancah geus nutup itu, jangan meyakin kapanasaran nyokot batu babet lemon aja jelmaan berarti gua kata jelema dilempar itu pintu gua Sek, kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat mereka keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ya jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya mantak itu gitunya Abu Bakar Siddiq kan antap antap antap Cek pemuda Quraisy Mekah, wah, oh, salah bukti eueuh nu kuat." Begitu sejauh seorang Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, sabab, nah, pemuda Quraisy Mekah mabet gua akan jerok. Eh, cak-cak Gusti. Di mana? ayat tanah atap gua, paehan. Di paehan gua Abu Bakar Siddiq. Dirinya meurinan sunat mehan, cak-cak. orang <laughs> baheula ku indung ku kolot ya. malam Jumaah, uh, mawa karet asup ke kamar ngejepretan malam Juma oh sunat mehan cak sabab eta malam Juma ke di kamar kayak penghuni <laughs> nah non ya kudu aya riwayatna sia teh apakeun santri sia lumayan eta ya. tiga hari tiga malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuten ku ku putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah, Madinah, hijrah. Mana jang kurang naon hijrah, simpel simpelkeun baik tegas penting teuing, tunggu jam setengah satu, hiji. Hijrah jang urang minal kasli ila juhdi, tina kedul jadi raj rajin. Nuka dua, minal bakhli ila sahyi, tina pelit jadi bere berehan. Naon deui minal jahli ila ilmi, tina bodoh jadi boga el ilmu. Khusus karai resim kuring para santri keluar di kobong di pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong. di ayuna kudu alus akhlak jeng adab-adaban kanu jadi guru. Maafnya saku maluhurna ilmu anjen masan tren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang ayah di imah lamun goreng akhlak karena jadi guru maaf mual ayah manfaatnya ta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban ayah saluhurin ilmu sing alus akhlak kan jadi guru kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri bahula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeli hati guru kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul cek paribasana santri ungal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri Kiai baheula loba kebona teh nyahomlahna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai di mana jang ya cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan gening kango muludan kabeli hati guru Kiai baheula kulah naloba teh nyahon ayah lauk banyak, wae depan sero na di kobo <laughs> kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia ya punten punten mantan mantan sero punten <laughs> tapi Rido eta guru Rid Ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri tehese sabab loba santri bahula nyamperkan guru hayang dititah nawarkan diri ajengan calik di payunan nak pura-pura ngaliwat tingkat terlihat, hayang digerok ku guru yang bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikeun di dapur bisa eku mahannya pang bersihankeun pangumahankeun pang rapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula nah beda jeng santri ayeuna nempo guru bijil di jero imah keluar aya apa aya apa si grabek kalalabuh asupana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol nu gitu ya amin jaga akhlak guru ninggalang butuh butuh tenaga mereka keluar urat beheung nage gerewekan ayah santri teu didinya tanu ngadenge malah nyumput teh akan akan akan main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Ayah santri duk tuh di dia. Ayah tuh. cahayanya Alhamdulillah cahaya. Cahaya nung aku. Cahaya, cahaya nung aku. Terakhir, sok saya pernah nguping sok iya, yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta kaguru guru diangkat darajat naku Allah bahula ya pesantren santrina tilu puluh nu dua puluh salapan rajin ngaji tapi nu hijin tuh kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicalam eta santri nu hiji geus ngelek kita mereka majelis cek ama ajengan ka mana ajang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi sesehan baju anak nurut eta si santri ini ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseuh bae batur ngaji mah nam gusak we dikulah kan eta kulah panyesehan deket jeng majlis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyese ungal poe gitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majlis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotorkeun ke anak kudu menang mencit pencipta di leweng ulah kanyawan kusasaha kartos kartos sama ayo berangkat ayo kaleweng ngabring nu 28 kaleweng si sandru ngur nyeseuh gura giru beres nyeseuh susuhan dipoe-poekeun nyamper ke majelis talim kajengan ke ayo non santri ama hari abdi teu dipiwaran kaleweng maneh ma capek nges nyeseuh henteu ama teu capek bener ente abdi hayang atuh wong milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit ah baru barudak buru-buru ya si tuang Yusuf ya buruk kaleuweung singkat cerita duduk salapan geus dalapan cing jingjing manuk pararae getihan cengan di gimana mencitna leluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik karena tatangkalan ningali ka harap teh sasa pencit buru-buru lulus ya, di mana di jero guha ama ya guha di ditu manuk nangis benang ka gua pencit ku abdi teh sasa ama lulus ya, di mana ah, hana pun awi ama yuk di hana pun tebing ama kuek teh sasa pencit di dirinya kahar harti ku akal tojol tukang heuse mamo manuk hirup kene pandisari-sarikan ku babaturanana cek ajengan eta eh, kurang monok dari pencit teu bisa mencit ya sama atuh kalau dari masjid siun siun kunaon siun kanyahoan naik karena tatangkalan baru daknya bisain ama bikin tos kadinya kan terjadi kaguha ayah guha ge abdi kadinya terjadi mencitna hana penukun abi kadinya abdi ge terjadi mencitna no sababna pan sahur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit baik aya keneh nu nyahuan ama kamana aya lumpat abdi nyahuan wae saha Allah ningalikan wae ama cek ajengan siang sia nu lulus mah sok sana jangan tarik tukang nyeseh eta si santri tapi ma'rifat tangis kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun taro fa innahu yarak ibadah anjen ka Allah seolah-olah anjen ningali ka Allah tapi ingat anjen mal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetap ningalikan ke arah anjen yes ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bil zat dari ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun subah cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyusuh deh biasa nyusuh deh baik. Cerita na ajengan reka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deh yang ya ngaji ke baralikaimah saminggu dipreken menta dua indung Bapak maneh ama minggu hari prek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan kurang wal panggi curi budak sate tukang di dikulah curi ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur uh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukangnya seuh salah denge. berinya seuh oh eta jang mentas. Tulu berkuntul si arungul ini gawir buntut tang ngajir. Salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna. Begitu geus saminggu pere baralik dari santri ka hayang panggil jeng ajengan noret ka Mekah barang datang kobong, gobong sampak ibu ajengan nyali raker nangis cek santri ibu ama di mana yang abang geus berangkat tadi subuh Labuan. palabuhan ya, gaur santri kabeh cerik sabab tersempat nyepeng nyium padangan ajengan tersempat netep wajah guru tersempat didoakan laku guru cek ibu ajengan yang ke majelis wae ulah rik di dia doakan ama sing panjang umur Ya pandalapan sasi mual heukeun eh, bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatan anak. Nu 28 mah majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukangnya bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka palabuhan sugane ka palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah yang nyiumuh lah padangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong nutup heula wajah ama sugan we ka tetep heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi dikobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia mulia ting mana maneh jung kapal labuan sugan ka udak lompat si santri kapal labuan nyampe kapal labuan ayah pengaman pelabuhan pak kapal laut berangkat berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna pak eh tuh tuh tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh, tuh laut tuh kapal laut tuh jauh cerik si tukangnya kuna gitu jang pun guru kameka kan abdi tajan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun eh, nyusul nah tuh ah tong siawan mah ngojai si santri ingat ya tukangnya se eh. memeh pere ngadenge wirid jang mentas <laughs> langsung ngadegetan sisi laut cek <laughs> si santri tukang se eh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Mugi Gusti Ridho penakan Abdi sarang guru Abdi Abdi hoyong nyium helapun guru Gusti tul berkuntul sing arugul nagawir buntut nangacir buat jeleng kalaut sapam pingsan oh disangkana merenan bunuh juhri eh bunuh diri eh eta si santri loncat ke ente dilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang kata santri lompat gelepak dini santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter direk ke narik nepirik dekat ayah hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nuker lompat Assalamualaikum si santri punten pak Waalaikumsalam ulah ngajagaan pak abdi ke gudang kapal laut lah ia jin apa malaikat ya ya jalmi jalmi tukangnya se santri seketa hamba Allah jelemak wah hebat hebat tinggi ya, ilmu na jelemak bisa ngapak luhur lautan kek, kek, kek. Ah, emang sih lumpak mudah pun guru badai ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyumuh pandanganna hayang didoakan heula ayo geus gitu mek balik deh ka kobong teh anjir anjeun maot dilelep sawab cinta abdi ka guru. Oke oke oke. Macan non ente di berewiritan ku guru, kupun pun guru berewe jang mentas Iya kalimat natul berkuntul jang guru da gabir bututan ngacir ta eta. Cek hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model ki. Ayah ge jang jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yutrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta. Hanteu cek guru ge tul berkuntul eta. Eh la tutrikul absor sok kira baca si santri maca karakela tudrik telep si santet telat, dijinjing ku hamba Allah disalamatkan nusia nusia pakai nusia beda kitab jeung aing geuning <laughs> si santri tol berukun tol gede tuh nu abdi ya cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukun Sapi sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjen. hebat kacinta anjen ka ulama tapi kan diangkat derajat anjen ku Allah hebat saya saya saya assalamualaikum lengit atas siapa Allah si santri lompat tinggal piur kebelesat tapi karena tangga nu di luar kapal laut dicakal udah santri naik Begitu asup ke jero kapal laut, ribuan jamaah calon tamu Allah ngeguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik isi ya, santri ini kalian hiji-hiji jamaah hmm, ama di mana tuh ama jabar ribuan eh celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih Gening wauheun pan samping nu dianggona nu diseseuh kamari kumanehna. BHS anu geus bolong di dieu. Da urut rokok, da ajenganna ahli hisap. Da tukang cek si santri, "Ama, ah, ajengan keur tungkul diguabrug lahunana ku nah, santri tukang nyeuseul. Awa, rewas ajengan." Juring, juring. Rewas namanya tukang nyusuh di jero kapal laut mantap disebut juri cek santri ama ah, beri tega nyebut juri kami murid ama tukang jose telepon santri na juri guruna naon <laughs> lain aib mana ayah di dia barulah di mana di kobong arek naon kan dia abdi ya, teh yang pernah kelajeng ama da nah, abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh hayang nyium heula pandangan ama abdi hayang neueup heula wajah ama abdi hayang didoakeun heula ku ama jauh-jauh tidak ka dia diantarkan ku saha lumpat ama Hah? lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ah, ge carana aing ah, ge can bisa kita boga ilmu di mana sih Ari pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseum memeh libur tayo ieu cenah mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul da kabeh kuntul kacir ajengan mikir lieur keke keke sia ya apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak kuhul absor eta duka tu ama ngan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing rido Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang nalur lautan ngambang tesian maut dilelep ente ama nah abdi yakin nah teh abdi abdi bakal penak jeung ama hoyong nyumheula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan nah ku mulia-mulia tinjang tapi karela narohkeun nyawa yang jeng ama pandalapan sasi moal penak jeung ama ama di Mekah abdi di pasantren merenan etos netup ama ma ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang nutup wajah ama ridho sok nengak tutup wajah ama ditutup si santri nyuruh cai mata guru nanyuruh cai mata cai mata cinta guru ka murid murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos regreg hati abdi Aina abdi bade uwi kadarat darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pagi mereka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhan diangkat derajatna ku Allah baturan nama mewek we lupa panjang-panjang leho di kobun hayang teu mangfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk orang muliakan guru orang doakan setiap waktu amin dalam sikap mudah-mudahan mangfaatna wakun kun ahilil mubtadi musamihan wakun kun li islahil fasadi nasihan Wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.